Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang rumah yang saya akan saya rancang, yaitu apartemen bangunan yang akan saya rancang itu apartemen berkonsepkan villa yang terletak di kawasan pegunungan. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita memilih lokasi. Nah, pada bagian lokasi ini saya mencantumkan tiga lokasi yang akan yang akan saya pilih yang pertama itu Kabupaten Walemo yang kedua Kabupaten Gorontalo yang ketiga Kabupaten Pohuwato dengan dasar pertimbangan yaitu pertama sesuai dengan RT RW kedua aksesibilitas terjangkau ketiga utilitas utilitas terjangkau dan keempat dan keempat itu dia view yang baik nah setelah saya melakukan pembobotan ternyata daerah atau lokasi yang terpilih adalah di alternatif 2 atau yaitu Kabupaten Gorontalo Kabupaten Gorontalo dengan karena di Kabupaten Gorontalo itu terletak banyak pegunungan terletak atau terdapat banyak kawasan pegunungan Kemudian yang saya pilih ini adalah lokasi yang berada di dekat tempat wisata pantai yang bernama Pantai Taula di Kabupaten di Kecamatan Gilato, Kecamatan Kabupaten Gorontalo. Begitulah.